bagaimana sikap kita terhadap admin al-istiqomah yaitu Abu Naufal. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Pertanyaan antum ini mengingatkan saya. Abu Naufal miskin. Nah, mungkin sebagian ada tidak mengenal. Ya, maka antum dengarkan saja. Lalu kemudian setelah itu antum jauhi dia. Tinggalkan naam uh, apa namanya? Re, uh, eh, grup istiqomahnya ini di WhatsApp atau yang semisalnya karena dia admin uh, WhatsApp atau grup Al Istiqomah ya ditinggalkan dia rojul jahil la ya'rif qadra nafsihi dia seorang yang jahil yang tidak tahu kadar dirinya nah dia menyatakan bahwa belajar dengan Android cukup ketika akhuna syafaat ya mengajaknya untuk taklim dia mengatakan ilmu ada di sini Android Nah, berapa banyak orang yang tersesat gara-gara sombong seperti itu. Mengandalkan apanya nya androidnya Allahul Musta'an. Nah. Ya, Abu Naufal Saya katakan sombong karena nasihat telah tegak padanya. Enam. Bahkan Ustaz Abu Harisman atau Ustaz Harisman? Abu Harisman. Abu Uthman Harisman. Enam. Juga telah menegakkan nasihat kepadanya Abu Naufal. Dalam membantah tuduhannya terhadap saya Nah, Labas karena ini barang sudah menyebar di berbagai penjuru dunia. Tidak mengapa sebagai bentuk ilmiah. Saya akan jelaskan di tempat ini. Nah, mudah-mudahan juga ustadz-ustadz yang lainnya sempat nanti mendapatkan keterangan ini sampai enam. Mudah-mudahan yang belum tahu jadi tahu. Ya, barakallahu fikum yaitu terkait dengan masalah mengintip. Nah, ini yang sangat tenar. Ya. Berbagai fitnah disebarkan kepada diri saya bahwa saya membolehkan mengintip dalam segala hal. Nah, itu pernyataan Abu Naufal. Ya. Dibantah oleh akhuna Yunus Abu Abdullah lewat WhatsApp bahwa dusta. Ustadz Hasan tidak mem menyatakan membolehkan dalam segala hal. Lalu Abu Naufal berkelit seperti sifatnya Yahudi. Tipu daya. Menyatakan antum pemahamannya kurang. Seperti pemahamannya anak SD. Dari awal antum tidak paham-paham keterangan saya. Maksudnya yaitu Ustadz Hasan Hasan Rashid membolehkan mengintip sekalipun belum melamar. Nah, jadi lari lagi kan? Sama ndak? Boleh mengintip dalam segala hal dengan membolehkan mengintip pada ahwat yang hendak dilamar, ada sudah ada niatnya tapi belum dilamar oleh walinya. Sama ndak ucapan yang pertama dan yang kedua ini? Saya mau tanya antum. Hah? Sama ndak? Hah? Beda barakallahu fikum. Nah, siapa yang pemahamannya SD? Abu Abdullah Yunus atau Abu Naufal? Hah? Abu Naufal yang pemahamannya tingkatan SD. ndak bisa membedakan dua omongan tersebut. Nah, Kemudian barakallahu Ustadz Abu Uthman Harisman membantah dia. Karena dia berdalilkan dengan ucapan Syekh Sulaiman Ar-Rahili katanya demikian demikian dikejar oleh Ustadz Abu Abu Uthman Harisman mana ucapan uh, Syekh Sulaiman Ar-Rahili yang menyatakan demikian. Dia tidak bisa menunjukkan. Dia sebutkan ini ucapannya. Oh itu pemahaman antum. Pemahaman antum. Tapi Pemahaman yang benar tidak demikian dipahami dari ucapan Syekh Sulaiman. Dibantah dia pemahamannya. Nah, ini orang yang tidak tidak tidak jujur, ya, tidak adil dan tidak jujur. Nah, ternyata orang yang punya ilmu membantah dia, baru dia diam. Nah, baru dia mengatakan, oh begitu Ustaz. Nah, Loh, dari dulu antum tidak menyatakan demikian. Nanti nanti Ustadz Abu Haris, Ustadz Abu Utsman Harisman yang membantah Anda, baru Anda mengatakan, "Oh, begitu ya." Setelah begitu ya, sampai saat ini belum ada Abu Naufal bertobat dan menarik diri dari tuduhannya terhadap saya meminta maaf sampai detik ini tidak ada. Tidak pula di WhatsApp dalam keadaan dia sudah menyatakan di hadapan Ustadz Abu Harisman melalui dialog WhatsApp itu tadi bahwa oh seperti itu ya Ustadz. Kurang lebih maknanya demikian. Ini orang yang sombong, mutakabbir, tidak menerima kebenaran. Nah, ya panjang lebar Ustadz Abu Uthman Harisman membantah dia bahwa tidak ada dalil yang menyatakan harus bolehnya mengintip itu harus melamar terlebih dahulu. Bahkan saya tambahkan dari saya pribadi yang saya sudah sampaikan ke Ustadz Abu Ukasha. Ya. Tapi belum sempat saya tulis di WhatsApp waktu itu karena saya kirim saya cuma mengomentari secara singkat bahwa Abu Naufal ini yang pemahamannya SD, tidak bisa membedakan dua ucapan ini. Sampai di situ saja. Tapi saya belum membantah terkait dengan hukum bolehnya mengintip seorang akhwat yang hendak dipinang sekalipun dia belum dilamar kepada walinya. Nah, saya ucapkan ini afwan bukan untuk diamalkan. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena dari dulu saya sudah sebutkan bahwa di hadapan sebagian ustadz kita saya tanazul, saya mengalah untuk tidak mengamalkannya di zaman sekarang. Nah, sekalipun saya meyakini itu hak. Ya, dalam salah satu hadis yang dinukilkan Syekh Albani dalam silsilah sahihah bisa dirujuk dalam kitab silsilah sahihah lafaz yang sangat jelas ya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani idza ulqiya fi qalbihi idza ulqiya fi qalbi rajulin khitbatam ra'atin itu kata-katanya. Apabila jatuh terbetik dalam kolbu seseorang untuk mengkhidbah wanita, baginya untuk mencari tahu, melihatnya, mengintip. Atau bahasa kita seperti itu. Mengintainya. Ya. Itu salah satu lapat yang disebutkan Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Nah, saya baca di Sahih Sunnah ya sekalipun orangnya manhajnya tidak jelas. Nah, Abu Malik yang punya kitab Sahih itu Sunnah empat jilid. Nah, yang banyak menukil fikih-fikih dari Syekh Albani, Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz. Nah. Ya, dalam bukunya tersebut. Dengan jelas dia menyatakan bahwa al-afdal wal aula yang lebih utama dalam hal ini adalah mengintip tanpa sepengetahuan walinya dan sebelum melamarnya. Ini ucapannya. Barakallahu fikum. Mana Nah, Abu Nawfal ini saya yakin punya punya ustadz dia ini, punya rujukan. Ya, Ahmad Gunung Jati dan yang semisalnya. Ahmad Gunung Jati kita sudah dudukan di maktabah saya bukakan kitab Sahih Fiqh Sunnah itu dan silsilah Sahih Syekh Al Albani yang menunjukkan Ahmad Gunung Jati itu anid keras kepala penyimpangannya orang yang bukan tergelincir tapi anid kepala batu keras kepala karena sudah sudah kita dudukan bermusyawarah dengan para asatidah minimal kita katakan ini permasalahan fiqhiyah ijtihadiyah dan nah, bagi yang mengamalkannya jangan Anda memfitnahnya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Walhasil Abu Naufal Naam Saya hukumi orang yang mutakabbir Yang sombong dari kebenaran Dan wajib ditahdir Naam grup istiqomahnya tinggalkan sampaikan kepada seluruh ikhwah wal akhwat jangan ada yang bergabung pada grup al istiqomah dijauhi ditinggalkan nah ditambah lagi dengan Abu Naufal bergabung dengan orang-orang semisal Ahmad Gunung Jati berhubungan nah Allahul Musta'an jauhi